بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعا في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية معطلة على حرب المعطلة والجهمية قال أيضا حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر الرازي an Asim bin Bahzalata an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ulqiya Ibrahim fin nari qala Allahumma innaka fis samai wahidun wa ana fil ardi wahidun abduk wa fit tirmidzi a'buduka wa ana fil ardi wahidun a'buduk Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي قال المصنف رحمه الله بركات الإمام محمد بن أبي بكر أتوا إن القيم الجوزية رحمه الله membahas kembali tentang hadis-hadis tentang Allah di atas. وقال aidan حدثنا Abu Hisham telah memberitakan kepada kami Abu Hisham Ar-Rifai dan dia berkata Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami Abu Ja'far menceritakan kepada kami Ar-Razi dari Asim bin Bahdalah dari Abi Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Lamma ulqi Ibrahim an-nar" tatkala Ibrahim dicampakkan ke api ke dalam api oleh Raja Namrud. Qala Ibrahim berkata, Allahumma innaka fis sama'i wahidun. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang di langit. Yang satu, wa ana fil ardi wahidun. Dan aku hanya dan aku adalah hambamu yang di bumi dan aku hanya seorang. A'buduka yang menyembahmu. Karena kala itu hanya Ibrahim saja yang beriman di permukaan bumi ini. Sebelum beriman Lut dan Sarah istrinya. Jadi pernah dalam satu masa di permukaan bumi ini hanya Ibrahim semata yang menyembah Allah. Karena itulah Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim dia adalah bagikan satu umat. Sebelum beriman Lut, fa amana Lut. Akhirnya beriman kepada Lut dan Sarah Ibrahim semata yang menyembah Allah di permukaan bumi ini. Maka terkala dia dicampakkan dalam api ya maka dia berkata ya Allah sesungguhnya hanya engkau semata Tuhan yang satu di bumi dan hanya aku semata hambamu eh, hanya engkau semata Tuhan yang di langit dan hanya aku semata hambamu yang ada di bumi yang menyembahmu andai kata Ibrahim tewas tak adalah yang menyembah di permukaan bumi ini Allah Jalla wa'ala lagi bagaimana doa Nabi yang mulia SAW ketika perang badar Allahumma intahliku hadhil isabah lan tu'bad ya Tuhan jikalah sekelompok pasukan kecil ini binasa engkau tak akan pernah disembah selama-lamanya Naam min hadis al الأوزاعي حدثني setiap ada haddatsani atau haddatsana tambahkan qala min hadis al الأوزاعي قال حدثني حسان بن بن عتية عن بن عتية عن سعيد المسيب عن سعيد بن المسيب أنه لاقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال فقال سعيد أو فيها سوق أو فيها سوق أو فيها سوق قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فيودع لهم منابير من نوره wa manabi wa manabiru min lu'lu'in wa manabiru wa manab wa manabiru min lu'lu'in wa manabiru min yaqutin wa manabiru min zubrazadin wa manabiru min zahabin wa manabiru min fiddah wa yajlisu adanahum wa ma fihim daniyun ala kasbanil misk wal kafur ma yarawna anna ahlal kursi ما يرون أن أهل الكراسي بأفضل منهم مجلسا بأفضل بأفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة فقلت يا رسول الله هل نرى ربنا قال نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال كذلك لا تمارون برؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم يا فلان بن فلان أتذكر يوم كذا وكذا علمت كذا وكذا عملت عملت كذا وكذا فيذكره ببعد أزرات غدراته ببعد غدراته في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبساعة مغفرتي بلغت بلغت بلغت منزلتك هذه قال فبيناهم على فبيناهم فبيناهم على ذلك على ذلك غشية غشي غشيتهم غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما فخذوا ما اشتهيتم فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر ولم يخطر على القلوب فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعدهم بعد فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى فيلقى فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما عليه من اللباس فما ينقضي akhiru hadi akhiri hadithihi hatta yatamassala alaihi ahsanu min. Fama yang qadi yang qadi akhiru. Fama yang qadi akhiru hadithihi hatta yatamassala alaihi ahsanu min. Wazalik ahsana min. Wazalika annahu la yambagi li ahadin an yahzana fiha summa tansorifu ila manazilina thumma tansorifu thumma tansorifu ila manazilina patatalaqana patatalaq patatalaqana azwajana azwajuna azwajina fayaqulna marhaban wa ahlan laqad ji'ta wa in wa in nabika minal jamali wat tibi aksaru aksaro mimma rafaqtana alaih fayaqulu inna jalasna al yawma al jabbar wa وبحق ويحقنا ويحقنا أن تنقلب بمثل من قلبنا Ya, dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Al-Auza'i dan dia menyebutkan dengan jalurnya dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya Abu Hurairah bahwasanya Sa'id bin Musayyib berjumpa Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyib adalah menantunya Abu Hurairah, menikahi putri Abu Hurairah. Dia berjumpa dengan Abu Hurairah, faqala Abu Hurairah, maka berkatalah Abu Hurairah, "As'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah." Aku bermohon semoga Allah mengumpulkan antara aku dan dirimu kelak di pasar surga. Faqala Sa'id berkatalah Sa'id bin Musayyib atau Musayyib, "Awa fiha suqun?" Apakah di surga itu ada pasar? Qala berkata Abu Hurairah, "Akhbarani Rasulullah SAW. Rasulullah beritahukan kepadaku bahwasanya penduduk surga jika telah masuk ke dalam surga maka mereka pun ya nazalu fiha bi fadli amalihim menempati surga sesuai dengan tingkatan amalan masing-masing ya setiap orang menempati surga sebagaimana dengan amalannya masing-masing dunia ini banyak amalannya tinggi surganya fayu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jum'ati min ayamid dunya maka diizinkan bagi mereka ya pada satu hari bagikan hari Jumat jika dibandingkan dengan hari-hari di dunia untuk masuk ke dalam pasar tersebut ya Allah tabaraka taala maka di sanalah mereka berjumpa Allah Subhanahu wa taala fayubrizu lahum arsyah Allah tampakkan bagi mereka arasnya wa yatabadda fi rawdatin min riyadil jannah maka Allah menampakkan kepada mereka manakala mereka berada di taman daripada taman-taman surga. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan kita di surga, di pasar surga di hari Jumat. Fayudha'u lahum manabiru min nur, maka diletakkan untuk mereka mimbar-mimbar ya dari cahaya, dari permata, dari yakut, dari zubrujud. Ya, zubur, zubrujud. Dari emas, dari perak, wajlisu adnahum huma fihim daniyun ala kuthbanin miski wal kafur adapun yang terendah dari mereka bukan di atas mimbar tapi duduk di hamparan ya misik dan kafur <clears throat> ma yarawna anna ahlul karasi bi afdalan minhum majlisan mereka yang duduk di atas ya hamparan kafur dan misik ini merasa mereka tak lebih rendah daripada yang duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari berbagai macam aneka ya ragam ciptaan Allah ada yang dari cahaya dari perak dari emas dari yakut dan semacamnya qala Abu Hurairah berkata Abu Hurairah faqultu ya Rasulullah maka berkata Abu Hurairah ya Rasulullah wa hal nara rabbana apakah kala itu kita melihat Tuhan kita qala na'am kata Nabi ya Hal tumaruna fi ru'yati syamsi wal qamari lailatul badri? Apakah kalian kira-kira terhalang untuk melihat matahari atau melihat bulan ketika purnama? Qulna la, dan mengatakan tidak ya Rasulullah. Karena tak akan ada orang yang melihat yang dapat eh, terhalang melihat matahari dan melihat bulan. Semua penduduk bumi bisa melihat bulan. Al waktu yang bersamaan bisa melihat matahari dalam waktu bersamaan selama memang Kedua-duanya tidak ditutupi dengan awan, pekat dan mendung. Semua penduduk bumi. Tak harus berdesak-desakan untuk melihat bulan purnama. Tak harus tolak-tolakan untuk melihat matahari. Begitulah dalam melihat Allah Jalla wa'ala. Seperti itulah hamba akan melihat Allah Jalla wa'ala yang beriman. Hamba-hamba yang beriman tak perlu harus berdesak-desakan melihat Allah Jalla wa'ala. kathalika la tumaruna fi ru'yati rabbikum. Begitulah kalian tak akan pernah berdesak-desakan untuk melihat Tuhan kalian. Wala yabqa fi dzalikal majlis ahadun illa hadarahu Allah muhadarah. Tidaklah bersyah daripada pertemuan tersebut kecuali Allah ingatkan mereka berbagai macam halal yang dahulu pernah mereka buat hatta yaqula lirrajuli minhum sehingga Allah berkata kepada salah seorang mereka ya fulan ibn fulan wa fulan bin fulan atadhkur yawma kadza wa kadza amilta kadza wa kadza ingatkah engkau dahulu di dunia pada hari ini pada hari itu engkau melakukan ini melakukan itu fayadhakkiruhu ba'di ghadaratih fi dunia Allah sebutkan ketergelincirannya tatkala dia di dunia. Ya. Fayaqulu ya Rabb, maka berkatalah hamba tersebut, wahai Tuhan, afalam taghfir li? Bukankah engkau telah mengampuniku? Fayaqulu bala, kata Allah, ya. Fabisa'ati maghfirati balagta manzilataka hadhihi. Karena Luas rahmatku lah dengan dosa dosa yang kau perbuat dahulu namun kuampunkan, kuhapuskan, engkau dapat menempati tempatmu ini sekarang. Qala fabainahum ala dhalik tatkala mereka dalam kondisi seperti itu id ghasyiathum sahabatun min fawqihim tiba-tiba berjalanlah awan dari atas mereka fa amtarat alaihim tiban maka awan ini mencurahkan hujan dalam bentuk parfum yang wangi ya Lam yajidu mithla rihi syai'an qat. Tak pernah mereka mendapati begitu wanginya hujan yang turunkan dari atas langit tersebut. Thumma yaqulu qumu ila ma adattu lakum minal karamah. Kemudian Allah berkata kepada mereka, bangunlah kalian, perangkatlah, ambillah berbagai macam bentuk kenikmatan yang kusiapkan untuk kalian. Fakhudhu mashtahaitum. Apa yang kalian senangi ambil. Fana'ti suqan, maka kami pun mendatangi pasar Inilah ini oleh Hurairah bosnya di surga itu ada pasar, tapi di sana tak ada jual beli. Ya. Berjumpa, bertemu, ya, ngobrol, berbicara, bercanda tawa, kopdar di dunia kopdar. Ya. Qad haffat bihil malaikah di pasar itu telah dikelilingi oleh malaikat-malaikat, dinaungi oleh malaikat-malaikat. Fihi. Ya. Malam tanduril uyunu ila mithlihi wa tasma'il adzan. Dalam pasal itu terdapat segala sesuatu yang tak pernah terlihat oleh pandangan mata di dunia, tak pernah terdengar oleh ya telinga di dunia. Segala macam kenikmatan yang lihat di sana dan yang didengarkan di sana tak ada bandingannya jika dibandingkan dengan dunia yang tak ada apa-apanya. Di sanalah mereka melihat segala sesuatu yang mereka senangi, mendengarkan segala sesuatu yang mereka senangi, Walam yakhtur 'alal qulub bahkan tak pernah tergoreskan tergambarkan dalam hati mereka betapa dahsyat nikmat yang mereka lihat di pasar tersebut. Wa yuhmalu ilaina mashtahaina. Di sana akan dibawakan kepada kita apapun yang kita senangi. Laisa yuba'u fihi Namun di pasar itu tidak ada jual beli, tak ada tukar menukar. Barter tak ada. Ya, apa yang mau langsung dihadapkan dibawakan oleh malaikat-malaikat. Wa fi dzalika suq yalqa ahlul jannati ba'dhum ba'dhan. Di pasar itulah ahli surga berjumpa satu sama lain. Ini hari pekan yang di surga, hari Jumat. Fayuqbilu ar-rajulu dzul manzilati rafi'ati fayalqa man huwa dunahu wa fihim Boleh saja orang memiliki kedudukan yang tinggi dengan amal yang banyak berjumpa dengan orang di surga yang amalannya tak banyak, yang lebih rendah daripada dia. Tapi di surga tak ada yang rendah, semuanya tinggi. Wayaru'uhuma alaihi min libas. Maka dia betapa takjub melihat pakaian yang dipakai oleh sahabatnya itu. Fama yang qadi hadis hadithi hatta yatamatsala ila ahsana minhu. Baru sebentar dia lihat sahabat yang pakai pakaian yang begitu indah, tiba-tiba dia telah memakai pakaian lebih indah daripada apa yang dia lihat. Tiba-tiba dia telah memakai pakaian yang lebih indah daripada apa yang dia lihat. Wa dzalika annahu la yanbaghi li an yahzana fiha. Karena tak layak di surga itu ada orang bersedih. Di dunia ini kita akan ketika melihat nikmat yang ada pada orang lebih hebat, kita akan bersedih. Ya, kita anggap mobil kita udah hebat kali, berapa harganya? Murah. Ya, ini hanya 1,2 miliar. Punya kawan 1 triliun. Sedihlah kita di dunia. Di surga tak ada yang boleh sedih. Maka seketika Allah berikan dia pakan lebih indah. Ya. Thumma nansarifu ila manazilina. Setelah bertemu dengan sahabat-sahabatnya di, di di surga, di pasar surga hari Jumat, mereka pun pulang ke rumah-rumah mereka. Jadi di surga masing-masing ada disiapkan rumah-rumah. Rumah yang tak lekang, dengan panas matahari, rumah yang anti banjir, rumah yang anti gempa, dan segala macam kenikmatan lainnya. Fatalaqana azwajuna. Maka di rumah-rumah tersebut kami pun berjumpa dengan istri-istri kami. Tak satu istri, banyak. Jangan takut. <laughs> tak dapat di dunia poligami, nanti sana sabar. Marhaban wa ahlan berkatalah istri tersebut kepada suaminya, selamat datang wahai suamiku. Laqad ji'ta wa inna bika al jamal at tibi akthar mimma rafaqtana alaih. Setelah engkau pergi dan engkau kembali, sesungguhnya engkau lebih bertambah gagah, lebih bertambah harum daripada sebelumnya. Fayaqulu maka dia berkata, "Inna jalasna al-yawma rabbana al-jabbar." Hari ini ya karena kami pada hari ini berjumpa dengan Tuhan kami, kami berdialog dengan Tuhan kami. Wa yahuqquna an nanqaliba mithli man Karena itulah layak kami pulang dalam keadaan seperti ini. Tatkala mereka pulang dari berjumpa Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah harum mereka, bertambahlah gagah mereka. Ya, membuat istri-istri mereka betapa kagum dengan mereka. Nah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه عجبت من ملكين نزلا يلتمسان عبدا في مصلاه كان يصلي فيه فلم يجد فلم يجداه فعرج إلى الله فقال يا ربنا عبدك فلان كنا نكتب له من العمل فوجدناه qad habistahu fi Faqal, "Uktubu li'abadi 'abdi 'amalahu alladhi kana ya'malu." Rahu Ibnu abid Dunya. Walahu sahidun fil Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengangkatnya kepada Nabi bahwasanya ya Nabi berkata, "Ajibtu min malakaini nazala." Aku kagum dengan dua malaikat. Yang keduanya turun dari langit, yaltamisani abdan fi musallah Keduanya mencari hamba yang biasa salat di tempat salatnya. Kana yusalli fihi falam yajidahu. Biasa dia salat situ tapi kala itu keduanya tak menemukan hamba tersebut. Fa'araja ila maka mereka naik kembali kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Mereka naik kembali kepada Allah. Faqala, keduanya berkata, "Ya Rabbana, Tuhan kami, abduka fulanun kunna naktubu lahu min al-amali kami terbiasa menulis hamba musifulan dengan apa yang dia perbuat. Qad habis tahu fi hibadika. Namun hari ini kami tak menemukan dia karena engkau telah menahannya dengan uzur yang kau telah tuliskan baginya. Mungkin karena ketiduran, mungkin karena sakit. Sehingga dia tak melaksanakan solat malam di tempat tersebut. Qala fakala maka Allah berkata, "Uktubu li 'abdi amalahu." Tuliskanlah untuk hambaku amalan yang biasa dilakukan alladzi kana ya'mal yang biasa dia perbuat meski dia tidak mengamalkannya. Dikokang Ibnu dia dan memiliki pengkuat dari dari hadis Bukhari. Naam. Wabi hadisin hadis Abdullah bin Unais Al-Ansari alladzi rahala alladzi rahala ila Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu minal Madinati ila Misra hatta sami'ahu minhu قال له بلغني أنك تحدث بحديث بالقصاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أش لم أشهده لم أشهده وليس أحد أحفظ له منك فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعثكم إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة الله يبعثكم إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة غراة غرلا بهما عراة عراة غرلا بهما ثم يجمع ثم يجمعكم ثم ينادي وهو قائم على عرشه وذكر الحديث احتج به أئمة أهل, أهل السنة أحمد بن حنبل وغيره dalam hadis Abdullah bin Unais al-Ansari alladhi rahala ila Jabir bin Abdullah yang dia berjalan menuju Jabir bin Abdullah taala min al-Madinah ila Misr dari Madinah dan ke Mesir hatta sami'ahu minhu sehingga dia mendengar dari Jabir ya dalam beberapa riwayat terbalik yang berjalan adalah Jabir bin Abdullah berangkat menuju Mesir dan riwayat lainnya menuju Syam dan Mesir masuk ke dalam Syam sebagiannya Sebagian Mesir masuk ke dalam negeri Syam. Negeri Syam sekarang mana? Masuk pada sebagian Mesir, Jordania, sebagian Lebanon, sebagian Suriah, masuk ke dalam negeri Syam. Jadi yang berangkat adalah Jabir bin Abdullah. Dia tahu ada satu hadis yang dengarkan oleh Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais mendengarkan dari Nabi SAW dan Jabir tidak mendengarnya. Maka dia ingin mengetahui hadis tersebut, berangkatlah dia dari kota Madinah menuju Mesir atau menuju Syam. Dan dia pun bertanya kepada Abdullah bin Unais tentang hadis tersebut. Yang mana berbunyi innallaha yab'atsukum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan kalian di hari kiamat hufatan uratan tak beralas kaki, tak memakai baju salai benang pun, ghurlan tak berkhitan, buhman tak membawa apapun juga thumma yajma'ukum thumma yunadikum Allah mengumpulkan kalian akan menyuruh wa huwa qa'imun al arsy dan dia berdiri di atas arasnya. Padahal kalau hadis-hadisnya panjang yang intinya ahli surga tak masuk ke dalam surga ya sebelum dia mendapatkan semua hak-haknya. Jika ada ahli neraka yang mengambil hak-hak ahli surga, maka ahli surga tak masuk ke dalam surga sampai dipenuhi hak-haknya yang diambil oleh penduduk neraka. Ya. Sebaliknya pula, tak akan masuk ahli neraka ke dalam neraka sebelum dia akan mengambil hak-haknya yang dizalimi oleh ahli surga. Ya. Setelah dipenuhi hak masing-masing, barulah masing-masing masuk surga atau masuk neraka. Ya. Ahli neraka tak akan masuk neraka sebelum diberikan kepadanya hak-haknya diambil oleh ahli surga. Misalnya saja ada orang-orang beriman yang dahulu berbuat kezaliman kepada orang kafir. Ya. Orang beriman Allah takdirkan masuk surga, namun dia telah pernah mengambil hak orang kafir. Di hari kiamat tak akan mungkin orang kafir itu masuk surga sampai mengambil terlebih dahulu haknya dari orang beriman tersebut. Baru dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana hak tersebut dalam bentuk apa? Dan dalam bentuk amal baik atau amal buruk orang-orang kafir karena memiliki hak yang belum ditunaikan oleh orang mukmin di dunia ditunaikan di akhirat menjadi kebaikan baginya dan dengan kebaikan tersebut maka diringankanlah siksanya. Ya, demikian juga orang-orang beriman tak akan masuk ke dalam surga sampai dipenuhi haknya. Mungkin di dunia ada yang mengambil hak-hak orang beriman, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Sebelum dia masuk surga dia akan dipenuhi hak-haknya akan diambil daripada orang-orang yang mengambil haknya di dunia. Ya. Baru dia memasuk dalam surga. Dan kala itu tak ada lagi dinar atau dirham hamil ada adalah kebaikan atau keburukan. Orang-orang beriman ini akan mengambil dalam bentuk kebaikan-kebaikan orang menzaliminya. Dengan kebaikan tersebut maka naiklah tingkatnya di surga. Inilah kira-kira hadisnya tentang kasus tersebut. Intinya Allah menyuruh mereka Allah dari atas arasnya. Nah. Wa fi an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqulu li ahli al-jannati ya ahla al-jannati wa yaqulun labbaik rabbana wa sa'daik wal khair fi yadaik wa hal raditum wa yaqulun wa ma lana la narda وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول وأي شيء أفضل وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل, أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا dan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dia berkata bersabda Rasulullah SAW innallaha yaqulu ahli jannah nanti Allah akan berkata kepada penghuni surga wahai penghuni surga maka mereka menjawab kami memenuhi seruan panggilan wahai Tuhan ya dan segala macam kebaikan itu ada pada kedua tanganmu maka Allah berkata apakah kalian telah rela dengan segala nikmat yang kuberikan maka mereka menjawab bagaimana kami tak ridha wahai Tuhan Engkau telah berikan kepada kami segala sesuatu yang tak pernah kau berikan kepada hamba-hambamu sebelumnya. Maka Allah berkata, Maukah kalian kuberikan yang lebih utama daripada itu? Maka mereka menjawab, Wahai Tuhan, apakah ada yang lebih utama daripada apa yang kau berikan kepada kami sekarang? Maka kata Allah, Ya, aku akan turunkan kepada kalian keriduanku dan aku tak akan pernah murka selama-lamanya atas kalian lagi. Ya. Nah. روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد Ya, saya terjemahkan dikit-dikit ya. Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata Allah mengumpulkan manusia nanti di hari kiamat dalam satu barisan. Nah. Summa yattali'u alaihim Rabbul Alamin tabaraka ta'ala Kemudian Allah Jalla wa'ala pun melihat mereka, muncul ya pada mereka. Fayaqul ala liyattabi' insanin kullu ala liyattabi' kullu insanin ma kana ya'budu fayumathilu li sahib fayumathalu fayumathalu li sahibi salibi salibahu walisohibit tasawiri tasawirahu walisohibit nari narahu ayat tabi'una ma kanu ya'budun wa yabaqal muslimun fayattali'u alaihim rabbul alamin asbaka maka Allah berkata kepada seluruh manusia ya di hari kiamat yang diberikan dalam satu saf sebelumnya Ketahuilah setiap manusia hendaklah mengikuti apa yang dulu dia sembah. Maka ditempatkanlah kala itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Yang menyembah salib dihadirkan untuk mereka salib. Yang menyembah berhala-berhala, patung-patung dihadirkan untuk mereka patung-patung. Yang menyembah api dihadirkan untuk mereka api yang mereka sembah. Maka semuanya mereka mengikuti apa yang mereka sembah. Semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah, Inna kumamata ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Semuanya kalian dan apa yang kalian sembah semuanya adalah merupakan menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian ya, wayabqul muslimun, tinggallah orang-orang Islam. Mereka masih menanti Tuhan mereka karena setiap umat telah ikut Tuhannya. Kemana? Ke neraka. Tinggallah orang-orang beriman. Fayattadi'u alaihim rabbul alamin. Maka Tuhan mereka pun muncul. Fayaqulu ala tattabi'un nas? Ya, mengapa kalian tak mengikuti orang-orang? Mengapa tak ikut mereka? Naam. Fayaqulun na'udzubillahi minka Allahu rabbuna wa hadza makanuna hatta nara rabbana wa huwa ya'muruhum wa yusabbituhum thumma yatawara thumma yattali'u fayaqul ala tattabi'un nas fayaqulun na'udzubillahi minka na'udzubillahi minka Allahu rabbuna wa hadza makanuna hatta nara rabbana wa huwa ya'muruhum wa yuthabbituhum ya. kemudian Allah berkata kepada orang-orang mukmin orang-orang muslim yang tinggal ya kata Allah jalla wa ala Taklah kalian ikuti manusia Mereka berkata Na'udzubillah Kami berlindung kepada Allah dari engkau Tuhan kami Allah Ya, artinya kami sedang menunggu Tuhan kami. Dan inilah tempat kami sampai nanti kami melihat Tuhan kami. Sementara Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti orang-orang dan Allah Jalla Allah mengokohkan jawaban mereka dan Allah Subhanahu wa taala ya sembunyi dari mereka. Kemudian Allah kembali ya berkata, "Ala tattabi'un nas?" Mengapa kalian tak ikut orang-orang? Maka berkata, mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari engkau. Kami berlindung kepada Allah dari engkau. Allah lah Tuhan kami. Ya. Jadi mereka tak mengetahui itu Allah Jalla wa'ala yang mereka ketahui. Dan inilah tempat kami sehingga kami melihat Tuhan kami dan Allah memerintahkan mereka dan mengkokohkan mereka. Naam. Qalu wahal narahu ya Rasulullah? Qala wahal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri? Qalu la, ya Rasulullah. Qala, fa innakum la tudarruna fi ru'yatihi tilka sa'ati. Nah, bertanyalah sahabat-sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami kala itu?" Kata Rasulullah, "Apakah kalian kira-kira ya akan berdesak-desakan untuk melihat bulan ketika purnama muncul?" Mereka berkata, "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan kalian pun kalau akan melihat Tuhan kalian tak perlu berdesak-desakan dalam waktu tersebut untuk melihat Tuhan kalian. Naam. <clears throat> Qala summa yatawara summa yattali'u fayu'arrifahum nafsah summa yaqul ana rabbukum fattabi'uni fayaqumul muslimun wa yud'u as-siratu fayamurruna 'alaihim mislal jiyadil khayl war-rukkab wa qawluhum 'alaihi salim salim wa yabqa ahlun nar fayutrahu minhum fiha faujun Pauj, faujun fayuqalu halim talati hasbuk kemudian ya kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali muncul dan memberitahukan kepada mereka tentang dirinya Allah berkata akulah Tuhan kalian ikutilah aku maka kaum muslimin pun berdiri mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Mereka digiring ke jembatan Sirat yang dipancangkan di atas neraka Jahannam. Maka mereka pun berlalu melewati Sirat bagaikan kuda-kuda cepat atau unta-unta yang berlari kencang. Dan semua mereka mengatakan ketika melewati Sirat, "Salim, salim Tuhan, selamatkan, selamatkan." Tinggallah penghuni neraka. Ya, mereka tak mampu melewati sirat, maka mereka dicampakkan secara, secara sekaligus semuanya ke dalam neraka. Maka dikatakanlah kepada neraka, Halim tala'ati, wahai neraka, sudahkah engkau penuh dengan penghunimu? Fataqulu, maka neraka pun berkata, Hal min mazid, masih adakah tambahan lagi, wahai Tuhan? Nah. Hatta iza u'ibu, u'ibu fiha, wad'u ar-Rahmanu tabaraka ta'ala fiha, qadamahu. فأزوي فأزوي بعد فأزي بعدها إلى بعد وقالت قد قد فإذا أدخله الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أوتي بالموت mulabbian hasbuka mulabbaban mulabbaban kemudian ketika telah penuh seluruh penghuni neraka ya dan neraka masih terus menerus meminta tambahan meminta tambahan Ya, wada ar-Rahmanu tabaraka ta'ala fiha qadama maka Allah meletakkan telapak kakinya di atas neraka. Fa uzziya ba'd wa ba'd maka setiap guncanglah neraka, miring, guncang satu sama lain. Ya, tak lagi lurus. Berkatalah neraka, qad qad Tuhan cukup cukup. Ya. Jika Allah telah masukkan penghuni surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka, maka datangkanlah ketika itu kematian yang terikat. Naam. Fayuqafu ala suwari alladhi suri fayuqafu ala suri alladhi bayyana ahlul jannati baina alladhi baina ahlil jannati wa ahlin nar Summa yuqalu ya ahlal jannah fayattali'u fayattali'una khaifin Summa yuqalu ya ahlan nar fayattali'una mustabashirin yarjuna asy-syafa'ata maka diberhentikanlah kematian. Dalam beberapa ayat dibuat dalam bentuk kambing. Diberhentikan, ditempatkan antara surga dan neraka. Kemudian disuruhlah ketika itu, wahai ahli surga. Maka ahli surga semuanya pun menjawab dengan ketakutan. Khawatir seolah-olah mereka dikatakan kata mereka nikmat kalian berakhir. Mereka takut berakhir nikmat tersebut. Kemudian diserulah ya ahlan nar wahai penghuni neraka fayattali'una mustabsyirin maka mereka pun seketika yang menengakkan kepala mereka mereka pun bergembira berharap mendapatkan syafaat dilepaskan dari neraka. Nah. <clears throat> Fayaqulu li ahli jannati wan nar <clears throat> hal ta'rifuna hadha yaqulu haula wa haula qad 'arafnahu هو الموت الذي يقتل بنا فيضجع فيضجع فيضجع فيذبح على السور ثم يقال يا أهل الجنة خلود خلود ولا موت خلود خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت قال الترمذي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ya kemudian ya dikatakanlah kepada penghuni neraka dan surga tahukah kalian apa ini gerangan yang terletak di antara surga dan neraka maka mereka menjawab seluruhnya penghuni surga maupun penghuni neraka kami telah mengetahui itulah kematian yang dahulu telah kami rasakan maka kematian tersebut ya diletakkan dibaringkan dan disembelih di atas ya pagar tersebut kemudian dikatakanlah kepada penghuni surga wahai penghuni surga, kematian telah disembelih, tak ada lagi kematian, kalian kekal selama-lamanya. Wahai penghuni neraka, kematian telah disembelih, tak ada lagi kematian, maka kalian kekal selama-lamanya. Berkata Tirmidhi ini hadis adalah hadis yang hasan sahih. Dan asalnya terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, tapi inilah redaksi yang paling lengkap. Nah, dalam lafaz lainnya dalam Imam Tirmidzi falau an ahdan mata farahan mata ahlu jannah. Ketika disembeli kematian, kalaulah masih ada lagi kematian, maka pastilah akan mati penghuni surga karena gembiranya. Kalaulah masih ada kematian, maka pastilah akan mati penghuni neraka karena sedihnya. Tapi tak ada lagi kematian. Mereka sedih karena tak ada lagi kematian, mereka kekal selama-lamanya. Penghuni surga pun ya Kalaulah boleh mati maka mereka mati karena kesenangan, karena kekal selama-lamanya dalam surga. Allah taala alam, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Dan kematian setelah jahanami yang dimasukkan dalam surga ya. Kematian akan datangkan setelah seluruh ahli surga masuk ke dalam surga, seluruh ahli neraka masuk ke dalam neraka. Masuklah ke dalam surga orang yang paling terakhir keluar dari neraka yaitu penghuni neraka jahanam yang masuk ke dalam surga dengan iman mereka. Semuanya sudah masuk ke dalam surga penuh, neraka pun penuh, kemudian datangkanlah kematian. Allah taala alam.